Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Yang punya kitab Isimah halaman 180 yang cetakannya sama, yang cetakannya beda, diperhatikan. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Hari kebangkitan, hari kebangkitan. Yang cetakan sama halaman 180. 186. Nah, bagian tengah itu kita lihat kalamnya Syekh Saleh Fauzan. Kalamnya Syekh Saleh Fauzan seputar hari kebangkitan. Qala asy-syarih wa Perhatikan ya. 6. Berkata Syekh Saleh Fauzan atabahullah, "Tsumma ba'da dalik ya'mur Israfil bin nafkhi fis sur." Kemudian setelah itu Allah telah perintahkan Israfil untuk meniup trompet. Pendapat yang sahih wal alam dua kali tiupan, tapi ada berpendapat, berpendapat tiga kali tiupan. Nanti kita lihat nanti biar tambah jelas. kalau Syekh Salah Fauzan menukilkan ada tiga. Wa illa pada asalnya dua kali tiupan. Tiupan pertama semuanya pingsan dan mati. Tiupan kedua kaget, pingsan, mati itu yang pertama. Tiupan yang kedua, tiupan bangkit semuanya. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikuatkan oleh Syekhun Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri faqahullah. Ada Syekh Fauzan menguatkan tiga, tapi nggak masalah, intinya dibangkitkan. Dan lihat sini. E, barakallahu fiikum fa yanfukhu fis-sur. Kemudian beliau meniup sangkakala atau trompet. Wasur huwa al-qarnu alladhi fihi arwah. Ngam. Fatatiru nam kullu ruhin ila jasadiha. Lihat ini. Asur trompet atau sangkakala itu adalah tanduk semacam tanduk yang di dalamnya ada roh-roh tiup paham ya yang setelah itu akhirnya apa nah masing-masing roh berterbangan menuju kepada jasadnya masing-masing fayahya hadal jasad wa taharrak akhirnya jasad tersebut mulai apa hidup dan bergerak perhatikan ini ya summa yakhrujuna min kuburim, kemudian mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka kan dilatih ditiup tadi sangkakan tadi ya ditiup kemudian rohnya berterbangan menuju kepada jasadnya masing-masing. Faham? Akhirnya hiduplah jasad tersebut dan bergerak dan keluar dari kuburan mereka. Wa suna ilal mahsyar, lihat ini. Dan mereka berjalan ke padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Laki-laki dan perempuan atau tidak? Naam. Telanjang atau tidak? Naam. Berkhitan atau enggak? Tidak. Yusyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan khurla. Wa fi riwayah wa fi riwayah buhma. Perhatikan nih ya. Nanti dari kiamat manusia semuanya digiring, dikumpulkan dalam keadaan uratan telanjang, hufatan tanpa beralas kaki, nah barakallahu fiik, gurla tanpa berkhitan. Dalam riwayat sendiri-sendiri, enggak ada bergandengan bapak dan ibunya. Enggak ada bergandengan anak dengan ibunya enggak ada. Sendiri-sendiri. Dalam keadaan apa tadi? Tidak berkhitan, tidak memakai alas kaki, tidak apa berpakaian. Bayangkan padahal ketika dimakamkan antum lihat ya, ketika orang dimakamkan kalau perempuan masih memakai apa? beberapa helai kain kafan. Laki-laki juga sama. Ya kalau laki-laki tiga lembar kan, kalau perempuan lima lembar. Itu nanti di pada masyar gak ada lagi sudah pakaian itu. Makanya Aisyah ummul muminin sempat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ar-rijal wa jami'an?" Ar-rijal wa jami'an? Apakah laki-laki perempuan jadi satu semuanya? Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Karena Aisyah merasa nanti bagaimana kalau saling melihat dulu? Gitu lanjut, Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, innal amra ashaddu min an yandura ba'dhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih ngeri. Eh, dibandingkan sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya, maksudnya nggak sempat, nggak sempat. Di situ yang ada hanya kegentingan, harus apa siap di situ. Paham ya? Masing-masing bagaimana caranya apa? Caranya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat dalam surat Abasa itu, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Sibuk dengan urusan masing-masing. Enggak ingat bapaknya, malah ingat anaknya. Enggak ada sana manggil-manggil anakku, wahai putraku, wahai putriku enggak ada. Bayangkan itu. Kemudian itu juga menjadi gambaran buat kita semuanya. Ternyata jabatan, kedudukan di dunia ini semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Taala. Paham ya? Buktinya dijatuh nanti di padang mahsyar dijatuh, nggak ada dipisahkan rakyat sipil sendiri, pejabat sendiri nggak ada. Makanya ketika kita menjadi seorang rakyat sipil yang sunni salafi, paham ya? Hati-hati jangan mudah korupsi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Datang dana eh, bantuan eh, 8 bungkus Indomie, barakallahu fiik, ya jangan sampai ke rakyat sipil yang lain tinggal 6. Yang dua dikorupsi, jangan. Namun ya Allah musta'an. contoh aja. Kalau udah rakyat sipil berani korupsi, kalau oh, pejabat bagaimana nih itu? Allah musta'an. Lihat nanti di hari kiamat jadi satu. Paham ya? Di hari kiamat jadi satu dikumpulkan semuanya, telanjang tidak beralas kaki, enggak pandang bulu. Nah, Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Lihat itu, disimak baik-baik berikutnya. Naam yakhrujuna al ajdas, yakni al kubur. Mereka keluar dari kuburan. Ajdas maknanya kubur. Disimak itu. Mereka keluar dari kuburan-kuburan fayadhabuna ilal mahsyar. Kemudian mereka pergi ke mahsyar tempat berkumpulnya manusia. Ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka adalah belalang yang menyebar. Banyak sekali. Paham ya? Gerombolan. Nah, perhatikan baik-baik. Muhti'ina ila da'i. Mereka semuanya tunduk Nah, barakallahu fiik kepada zat yang menyeru ya Allah taala. Wa yad'uuhum ilal hasyr. Dan apa? Nah, barakallahu fiik mereka semuanya enam eh, diseru atau nah barakallahu fiik dipanggil untuk apa? Untuk dibangkitkan dan juga dikumpulkan. Fayadhabuna la yatakhalaf ahadul yadni. Mereka semuanya pergi. Mereka semuanya penduduk kuburan pergi semuanya, enggak ada satupun yang apa? Yatakhalaf. Maksudnya apa yatakhalaf ini? Eh? Yang yang enggak mau kemudian mau menyendiri atau mau eh, barakallahu fiik enam eh, menyelisih dari kumpulan enggak ada semuanya berangkat nah kita lihat ayatnya yauma yakhrujuna minal ajdas sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun itu suatu hari yang mereka keluar dari kuburan-kuburan secara cepat nam seakan-akan mereka nam pergi ke apa berhala-berhala yang dulu mereka sembah kalau zaman dahulu kan merenang kufar musyrikin, kalau menuju menuju berhala cepat sekali mereka. Itu masuk dipermisalkan. Khasyi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mereka merunduk. Terhakum dillah, rendah dan hina. Maksudnya apa? Ngeri sekali keadaannya. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang dulu dijanjikan kepada mereka. Berikutnya, wa nufikha sur Kemudian tiuplah trompet sangkakala. Trompet ditiup. Perhatikan ini ya. Naam. Fa idahum min al-adzafi ila rabbihim yansilun. Kemudian setelah ditiup terompat tersebut, tiba-tiba mereka bangkit eh, dari kuburan-kuburan mereka menuju Rabb mereka yang silun. Seperti apa? Seperti nah barakallahu seperti apa air yang mengalir. Cepat sekali. Nah, paham? Seperti itu. Cepat sekali. kalau akhirnya mereka berkata, "Ya wailana, man ba'asa min marqadina?" Aduh, celakalah kami. Siapa yang bangunkan kami dari tidur? Bayangkan. Nah, di dalam kubur kan dipermisalkan seperti orang yang tidur kan itu. Nah, karena kaget dari bangkit tadi merasa celaka gitu, kok tepat itu. Ya wailana, duhai celakalah kami. Man ba'atsa mimma Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar yang disampaikan oleh para mursal para rasul. In kanat illa sayhatan wahidah lihat ini. Kejadian tersebut tidaklah terjadi kecuali seakan-akan seperti satu teriakan. Faidahum jamion jami'un ladaina muhdarun. Kemudian tiba-tiba mereka semuanya hadir dihadirkan di hadapan kami kata Allah taala. Hadhihi qudratullah azza wa jalla ini. Ini adalah qudratullah azza wa jalla, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seluruh dunia lo enggak sembarang lo ya. Nah, perhatikan ini. Seluruh dunia semuanya Bukan Indonesia saja bukan, semuanya dikumpulkan jadi satu lelaki dan wanita tua dan muda, semuanya jadi satu. Enggak pandang bulu situ. Nah, Allahumma salim salim. Nah, berikan lagi perhatikan. Waktu angkara al-musyrikun al-ba'tsa dan sungguh orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan. Waqalu aida aidza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna halqan jadida Aida kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Lihat ini. Mereka merasa heran-heran, merasa keheran-heranannya. Mereka mengatakan apabila kita sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur, apakah mungkin kita dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Apabila kita menjadi tanah, apakah mungkin kita akan ciptakan kembali ciptaan yang baru? Lihat ini, merasa merasa apa? Mereka merasa keheran-heranan. Allah musta'an seperti itu. Padahal apa? Kalau cuma untuk mengulang kembali penciptaan sangat mudah, membikin yang enggak ada dari awal permulaan mudah apalagi cuma mengulangi. Makanya Allah Taala mengatakan apa dalam Al-Qur'an Karim? Ayatnya itu, "Kama bada'na awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, kami akan ulangi kembali penciptaan tersebut dan kami akan melakukannya. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan, "Asbahullah kaifa ya'ud at-turab eh, wa tatub al-hayah?" Bagaimana mungkin tanah kok bisa kembali? Kemudian kehidupan bisa kembali lagi. Wa kaifa ta'udu hadhihi al-'idham allati faniyat? Bagaimana mungkin kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur ini? Wa hadhihi syu'ur allati tafarraqat? Dan apa? Rambut-rambut sudah bercerai-berai ini. Maksudnya sudah berserakan wahadil luhum alati tamazzaqat dan daging yang sudah mulai nah perceceran ini bagaimana mungkin kembali kaifa ta'ud marratan tsaniyah bagaimana bisa kembali untuk yang kedua kalinya ingat-ingat ada tulang ekor di sana hadisnya masyhur ma'ruf sahih kullu bani adam ya'kulu turab illa ajbad dhanab semua bani adam itu nanti akan dimakan tanah kecuali tulang ekor minhu khuliq wa fihi yurakab dari tulang ekor itu nanti diciptakan kembali dan susun kembali. Satu lagi. Naam istab'adu hadza. Mereka menjauhi perkara ini, mereka orang musyrikun. Wa nafauhu dan meniadakan hal ini binaan ala uqulim. Lihat ini. Dibangun di atas akal-akal mereka. Kalau mainnya akal enggak jalan sudah. Nah, main perkara akidah bukan dibangun di atas akal, tapi dibangun di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-sunnah perkara akidah enggak sembarangan lihat ini. Mereka menjauh perkara ini dan mereka meniadakan perkara hari kebangkitan ini dibangun di atas akal-akal mereka. Walam ya'lamu alladhi khalaqahum awwal marrah qadirun 'ala an yu'idahum. Mereka tidak tahu bahwasanya zat yang menciptakan mereka di awal permulaan itu mampu untuk mengulangi kembali penciptaan mereka. Lihat, Allah taala. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Apa kata Allah taala dan Al-Qur'an Karim? Wa madzalika 'ala Allahi aziz Bagi Allah Taala bukan perkara yang sulit untuk masalah apa? mengembalikan dan membangkitkan kembali dan menyusun kembali. Dalam ayat yang lain apa? Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah Taala mudah semuanya. Nah, Masya Allah kita lihat sini. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah zat yang telah memulai penciptaan kemudian mengembalikan kembali sangat ringan bagi Allah Taala. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah menciptakan kalian dan membangkitkan kalian kecuali na'am barakallahu fik dipermisalkan apa? Seperti membangkitkan dan menghidupkan satu jiwa. Semua manusia yang ribuan jutaan, walaupun jumlahnya berapa, itu Allah Taala akan membangkitkannya seakan-akan seperti membangkitkan satu jiwa aja. Masya Allah. penjelasan berikutnya yaitu masalah tiupan berapa kali, khilaf di antara para ulama ada yang mengatakan dua kali, ada yang mengatakan tiga kali. Kalau Syekh soleh Fauzan berpendapat, berpendapat tiga kali, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita baca. Nasallahu assalamatullah afiyah rabbil alamin.